warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia TV One Titian Kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya kepikiran kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini tentunya di Titian Kolbu Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang sholat bagi kesehatan bersama dengan Ustadz Taufikur Rahman yang sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Tambah fresh Ustaz ya, sehat ya. Alhamdulillah. Rambutan nyonya dari Cisaat. Hmm. Harapannya semuanya pada sehat. Amin. Ya alamin. Udah matching banget deh kita udah kayak dua kubu, iya. kompak ya. <laughs> Satu menu. Kemarin dari kemarin. Iya. Orang-orang keren. <laughs> iya, deh kita sama ibu-ibu dulu ya Ustaz ya. Silakan. Ustaz. Iya. Kalau nggak disapa nanti cemberut <laughs> Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ibu. Sehat semua. Ya Allah kita semua. Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Jembatan 5 daerah mana Bu? Oh, sebelahnya jembatan 4 bukan? <laughs> Lain lagi ya Bu ya, nggak ada urusan. <laughs> iya deh. Ini yang orang orang yang assalamualaikum ibu. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Penggilingan. Penggilingan. Oh, tetangga sama Ustadz ya. <laughs> Iya. Pantas bajunya sama warnanya. <laughs> udah teleponan dulu. Terima kasih Bu ya, udah datang sini ya Bu ya. Ibu pasti deh kalau saya bilang nih, Ibu pengen sehat Bu? Pengen ya Bu ya. Apalagi ya Bu ya kalau kita sehat insya Allah ibadah kita kan makin kuat dan makin khusyuk ya Bu ya. Kita kan nggak ingin ya Ustadz ya. Oh kita sudah umurnya istilahnya udah belasan tahun 40-an misalnya. Jadi uh, eh, 15 eh, tambah 40 jadi berapa tuh? <laughs> nah Ustadz kita akan membahas tentang sholat bagi kesehatan. Dan itu saling berkaitan ya Ustadz ya. Sangat amat berkaitan. Iya dan nggak ada alasan istilahnya kalau banyak sholat jadi sakit masuk angin. Nah, apalagi sholat malam ya. nah Ya Allah. Iya benar. Nah, Langsung Ustaz jelaskan bagaimana yeah. berkaitannya sehat dengan. Ya, baik ya para ibu mm -hmm. yang ada di studio mm -hmm. juga mhm. para pemirsa di dimanapun anda berada. Jadi yang namanya sholat jangan kita mulai ke ihram dari mulai berdirinya saja mm-hmm. ketika kita berjamaah makanya Umar bin Khattab mm-hmm. Utsman bin Affan paling pantang sekali belum berani memulai takbir memimpin imam memimpin berjamaah sebelum merapatkan barisannya iya. lewat bahasa yang mungkin ibu sering mendengar kalau mm-hmm. oh, di Mekah kan sawu iya. sawu atau rasul sau pakum luruskan ratakan pundak kamu dengan pundak sebelah kamu. Karena dari mulai posisi berdiri saja kaki diatur dalam aturan sunnahnya Rasulullah dalam artian dianjurkan dengan ukuran lebarnya kaki kita dengan seukuran lebar dada kita. Ya, jadi kebangatan lebar jelek. <laughs> kebangatan rapat Hmm. takut jatuh <laughs> satu kaki takut jungsep jadi diatur dalam aturan fikih makanya hmm. dalam standar yang normal hmm. apa sebab karena di sini ada tulang pinggul kita ketika selaras dengan anggota badan kita di sini nggak ada yang betul-betul apa nggak berimbang semuanya seimbang iya, tujuannya apa nanti dampaknya ketika kesehatan kita nggak mudah cangkel sakit pinggang. Iya, iya, tuh dari mulai sapnya mbak. Iya, benar. Ketika takbir menghadap kiblat, tangan diangkat Allahu Akbar. Walaupun takbir banyak macam-macam modalnya. Mm -hmm. Ada yang tang Allah. <laughs> Allah. Allah. ya, singkatnya selama masih angkat tangan. Iya, iya. Ya, dan di sini Selama memasukkan keterangan karena menuju kepada keterangan daripada Imam Bukhari, mm-hmm. Ibu meriwayatkan daripada hadis Rasulullah SAW ketika mengangkat secara nas hadisnya jelas di sini bentuk dalam artian penyerahan diri kepada iya, Allah betul. sebelum takbirkan tangan duluan mangkat. Iya. Ini penolakan simbol, mhm. penolakan bahwasanya nggak ada yang patut apa? Untuk menyandang gelar terhormat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita pula selain dari penghormatan kecuali hanya milik Allah. Iya, iya, iya. Kalau nolak, Bu, ngaji ya. Nolaknya iya. cuma segini, ada mungkin bisa berubah sih ya. Iya. Tapi kalau udah tangannya dua-duanya. Kayak ini Ustaz ya. ya orang ditembak kan pasti menyerah ya gitu ya udah Ustaz ya berarti kita gitu, menyerahkan diri. Hmm. Makanya ketika sholat itu ya nggak beda kita dalam pergaulan. Hmm. Ya kalau kita nanya di Jawa Barat, Ete, eh, badai kemana? Mm -mm. Jawabnya sopan, Pak. Yeah. Badai kali <laughs> Yang empat masuk, jempol keluar. Uh, yeah. Coba di Jakarta, lo mau kemana? No, sono. <laughs> Iya. nah, di sini secara apa kesehatan, yeah. karena kita di bawah daripada mm -mm. punda, kita ada yang namanya mm. ya tulang belikan. Mm -mm. Nah, ketika kita punya aktivitas, Ibu, dalam ngaji duduk begini, atau bagi mereka, ya pemirsa TV yang kerjanya selalu di depannya meja, banyak mm -mm. nunduk. Iya, iya. Yeah, Banyak nunduk. Mm -mm. Ketika terjadi jadi banyak begini nunduk aktivitas iya, kita terjadi iya. penyumbatan di mana hmm. apa sirkulasi paru-paru hmm. terjadi penyempitan otomatis ketika dalam artian menghembus udara muatan udara volume udara itu berkurang di luar standar hmm. nah ketika kita sholat iya ini terbuka Allah Allah Akbar kalau sholat sehari semalam 13 17 rokaat berarti satu rokaat yang angkat tangannya tiga kali oh, iya. ketika takbir mau ruku bangun dari ruku angkat tangan nih apa menghindarkan penyakit pernapasan juga nggak menghindarkan daripada penyakit cepat bungkuk iya. melancarkan sirkulasi darah juga Ustaz ya karena kan berdiri gitu Ustaz ya iya, subhanallah kita tegak jadi gitu, semua kan? mempunyai satu satu buat kesehatan subhanallah jadi mulai takbir untuk mhm, ihramnya mhm, mhm. ketika tangan mm-hmm. di atas perut ya dalam artian di atas pusar mm-hmm. pada perbuatan Nabi di bawah dada mm-hmm. kemudian apa di bawah tulang rusuk yeah, ini yeah. secara filosofi memang murni Nabi yang mengajarkan mm-hmm. ternyata pesan moralnya untuk kesehatan apa ketika tangan diletakkan sini ini untuk keseimbangan kita punya siku yeah, makanya yeah. pernah lihat orang patah tangan bu iya iya pasti ya? begini ya ah. pakai gips kenapa ketika mm-hmm. pakai gips selalu diikatkan di sini. Iya, iya. Di ketika sholat kita nggak patah tangan kita, tapi buat keseimbangan. Coba dimanapun Betul. kita yang namanya orang keberobat patah tangan, iya. walaupun dikit nggak mungkin gak diikat oleh kan. Iya. Benar. Karena di sini untuk menjaga keseimbangan daripada siku-siku ini. Subhanallah. Ya. Ini baru kita membahas eh, Allahu Akbar ya Ustaz ya, ya takbiratul ihram sama dengan timbul pertanyaan Ustaz, iya. iya. kenapa kok tangan-tangan dia, tangan kanan di atas, atas, tangan kiri di bawah? Nah, kita akan bahas lagi Ustaz ya, saat lagi tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu, kita masih membahas tentang kesehatan dan sholat. Tetap bersama kami, Insya Allah. maupun ini sholat kita diterima oleh Allah Caranya pun juga harus tepat ya Ustaz ya Jelas Kalau misalnya salah gerakannya, sholatnya salah Tidak akan nyampe ya Ustaz di hadapan Allah ya Karena sebelum pahala haji, hmm. sebelum pahala puasa Betul. Sebelum pahala zakat Itu Allah cross check hmm. Allah betul-betul cek kebenarannya Nabi bahasanya menegaskan kepada kita awwalu yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah hmm, hmm, as-shalah. Yang pertama kali diperhitungkan. Yang sholatnya. paling pertama kali diperiksa adalah sholatnya. Hmm. Ketika sholatnya benar, sholatnya baik, maka baik semua amalan. Subhanallah. Kalau tadi sudah takbir atau ihram ya. ya. Nah, sekarang ada juga yang tangan e, tangan kanan di atas tangan kiri di bawah. Ada yang di sini, ada yang di sini. Gimana saat yang benar? Ya, terujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Mm -hmm. Ya, adapun bicara yang namanya perbedaan pendapat, mm -hmm. bicara fikih mengelapangkan ikhtilafnya para ulama. Mm -hmm. Tapi ya saya merujuk kepada hadis-hadis yang sudah banyak dipakai mm -hmm. oleh para ulama, ya, terutama di boleh dibela dan dalam sudah terpecah kredibilitasnya oleh cukur ulama. Di mana merujuk kepada satu riwayat Sahal bin Sa'ad Nabi beliau meriwayatkan memang memerintahkan mm -hmm. untuk sholat di mana tangan kanan diletakkan di atas daripada mm -hmm. pergelangan tangan kiri. Ada maksudnya kan Ustaz ya? Ada dong segi kesehatan itu mm -hmm. tema kita. Iya betul iya. betul. Karena tadi ketika kita meletakkan tangan mm -hmm. kiri di bagian bawah, tangan kanan di atas, ini kalau tadi ketika baru berdirinya saja untuk keseimbangan pinggul tulangnya iya. di iya. pinggang iya. kita. Mm, mm -mm, mm Jadi kalau misalkan jangan heran kalau orang orang kok ya kakinya tinggi sebelah. Mm. Kalau bahasa Perancisnya namanya templang ibu. Mm. Nah itu ya mungkin sholatnya itu belum kesehatan. Nah, ajaran agama menyuruh supaya tadi disebutkan. Nah ketika kita pun meletakkan tangan di sini makanya betul-betul seiring dalam artian apa dari bawah dada di atas pusat kemudian betul-betul seimbang antara apa karena ini untuk siku iya. ya, ya siku kita betul, nah bahkan bukan hanya itu kenapa tangan kiri kita letakkan di bawah tangan kanan di sebelah depan karena Al-Quran contohlah ayat yang sudah ibu sudah hafal A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat apa saudara pakai itu? Li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Surat apa, Bu? Ayat berapa Bu? Oh, <laughs> ada tanya ayat aja. Ayatnya Udah ada sabda. Ya, ada ya. saya terus sabda. <laughs> Ya. Ini kan disebutkan selalu ada ashabul yamin, ada ashabul simar. Ada kelompok yang bagian kanan, ada kelompok bagian kiri. Siapa mereka? Nah, di sini aktivitas kita kan. Mhm. Contoh pertama kali nanti kita tadi ketemu dengan Pak mhm. Ceca, nggak mungkin saya suul adab salaman, baik salaman. <laughs> iya benar ditanya ngapain saya tangan sini <laughs> Iya. Tapi insya Allah tangan kanan dulu nih kita sodorkan. Hmm. Karena secara filosofi supaya membiasakan hmm. apa untuk kebaikan kita. Nah makanya hmm. di sini Allah apa Nabi mengajarkan iya, iya. tangan kanan. Di sini. Semua berubah dari tangan kanan untuk menuju kesopanan juga ya Ustadz Betul. ya. Tanda hormat kita iya. ya, ya Ustadz ya Subhanallah. Tangan ini iya, kita baru iya baru enggak juga ya Bu ya kalau terbalik apalagi kalau ada yang begini nggak ada juga ya. dalam satu hadis riwayat oleh Jabir mm. Nabi hmm. melihat ada salah seorang sahabat yeah. yang tangan kiri di atas mm -mm, mm -mm. sampai Nabi melihat seperti ini Nabi samperin Nabi datangi dan diputar oleh Nabi diperbaiki saking urgennya. Gitu ya. Kadang-kadang tangan kanan di depan aja, tangan kiri di belakang masih melintir perbuatan yang maksiat. Iya. Apalagi ya, tangan kiri di depan. Iya, iya. Ya larangan komar dari dulu sudah ada, udah dilarang masih melintir minum khamar. Iya, Apalagi nggak ada. Iya benar. Oh. Asal jangan begini sekalian pijit ya Ustaz. <laughs> Katanya buat kesehatan gitu. Itu namanya ngarang. iya deh. Baik, Sepertinya ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan Bu dari mana nih? Dari penggilingan apa dari Oh ya, dari jembatan 3 dulu, silakan. Jembatan 5. Nah, jembatan 5 ke 3 mulu. <laughs> ibu duduk aja, silakan Ibu sebutkan nama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Isuryani. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz. Ya, Bu. Eh, kenapa Pak uh, setiap rokaat sholat itu uh, setiap rokaat sholat berbeda jumlahnya gitu Pak, berbeda-beda jumlahnya. Ya. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan 17 rokaat ya dalam rokaatnya. Kemudian pertanyaan kenapa berbeda-beda? kita mengawal setar dari subuh ya. Iya. Ya mengawal aktivitas kita. Dalam kondisi dari kita istirahat. Makanya selesai bangun tidur kan doa kita hmm. alhamdulillahilladzi iya. ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami setelah mati. Ini hidayah dari Allah. Seandainya Allah nggak berikan hidayah pada kita, jangan susah-susah. Ketuker aja memulangkan rohnya. Yeah. Rohnya mesti buat ibu pulang ke saya, saya pulang ke ibu. Nah, yeah, repot benar, ibu. Benar. Nah, <laughs> ini makanya apa untuk mengawali aktivitas subuhnya nih yang wajib. Lebih-lebih kalau ibu yang udah biasa bangun tahajud sebelum selesai tahajud nonton sekian kalau begini ya. <laughs> Nah, Ibu, itu kenapa cuma dua rakaat? Karena mengawal aktivitas kita bangun tidur. Di situ walaupun cuma dua rakaat, untuk mensterilkan, menetralkan. Jadi dia dikasih yang pertama yang ringan-ringan dulu. Hmm. Dua rakaat. Walaupun secara logika Ustaz, kalau pagi kan masih segar. Kenapa enggak hmm. empat rakaat? Begitu bijaknya agama itu. Iya, iya, subhanallah. Nah, jadi kalau misalkan dua rakaat pun kalau dihayati, rakaat pertama saja takbirnya sudah tiga kali takbir. Nah kemudian yang namanya rukat keduanya Belum lagi nanti duduknya Itu betul-betul obat daripada segala penyakit iya. Gerakan sholat kita Kalau tadi saya menjelaskan Baru hanya sebatas angkat tangan Dan meletakkan tangan di iya. bawah dada Bahkan ketika kita simak makin mendalam Ketika kita ruku Maka Nabi mengajarkan Riwayat Ali Nabi Ali bin Abi Thalib meriwayatkan Nabi kalau ruku sambil dicontohkan Saya praktikan ya Bu ya Iya iya Buat pemirsa juga di rumah tambah jelas Betul iya, betul ya, Karena macam-macam di zaman sekarang orang ruku Iya iya iya ya. Dalam keterangan yang sohe, Sayyidina Ali meriwayatkan, Nabi itu ruku, tapi kalau boleh diumpamakan, itu betul-betul rumus Pitagoras. Badannya sejajar ya. 90 derajat itu. Mm -mm. Sampai kata Sayyidina Ali, seandainya ditaruh wadah air, tidak bakalan tumpah. Sementara kalau kita lihat sekarang macam-macam. Hmm. Ada yang ruku kadang-kadang masih di paha Ada yang sudah di sini mau pelutut malu-malu. <laughs> ada yang kebangetan di lutut, ada yang di bawah. <laughs> Ya. Di sini makanya dianjurkan untuk ruku pun jangan sebatas seperti ayam matok beras. Kalau pengen pada imbas kesehatan. Iya. Sampai begitu. Jadi ya kenapa? Memang sudah Allah maha tahu dengan kondisi umat dan kondisi hamba. Ya. di awal subuh dikasih dua rokaat. Mm -hmm. Gitu. Ya gitu ya. Iya. Kadang dua rokaat aja suka bangunnya siang Ustaz ya. <laughs> Udah tahu kali ya <laughs> Iya deh baik Sudah jelas Bu ya Iya baik Silakan Ibu mau bertanya Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Siti Norohimah dari Saya akan menanya Silakan, masalah ini ah pada waktu kita menjalankan sholat kita mengangkat tangan berlebihan ataupun sengaja itu salah apa enggak itu perbuatan itu Ustaz mengangkat tangan gimana nih mengangkat tangan berlebihan maksudnya Oh, ya kan takbiratul ikram iya, gitu Bu. Iya, waktu takbiratul ikram itu kan mengangkat tangan Iya, iya. Ya. Oh, iya. Kalau berlebihan ataupun dengan sengaja itu perbuatan itu benar atau salah. Iya, baik. baik. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Oh. Kalau boleh diluruskan bisa membatalkan sholat. Iya, betul. Sebatas mana ya Ibu ya ininya ya? Di apakah di bawah kuping ininya eh, jempolnya atau di atas gitu Ustaz? Iya. Jadi memang Nabi menyebutkan lewat bahasanya likul syai'in sofwatun. Mhm. Akan segala sesuatu ada yang terbaik. Nah, wasofatul salat dan yang terbaik dalam salat at-takbiratul ula, takbiratul ihram yang pertama itu. Dan merujuk kepada kurang lebih dalam kitab hadis sahih itu ada 20 hadis dengan sanad jalur sampai ada 18 yang me, me, apa, sebagai periwayatnya itu menyebutkan merujuk kepada solu kamaru muni usoli solatlah kamu sebagaimana engkau lihat Rasulullah iya. sholat yeah. mm -hmm. itu hadis sering menjelaskan jadi ketika mengangkat tangan ini tangan sampai pada batas telinga hmm. gitu jadi ibu jadi ya ada pun, walaupun secara latar hukum fikihnya yang penting tadi saya bilang angkat tangan itu udah sah tapi kalau kita ingin tentu yang terbaik ibu iya, iya. dan tolong ketika kita angkat tangan jangan ikut ikutan yang terpenting kita mengikuti kepada apa? Runas nas yang sudah diatur. Iya. Kenapa kamu begitu? Orang abang saya begitu jangan. Mm. Hmm, hmm, hmm, Jadi jangan katanya. Betul-betul apa ini lagi ngaji, ibu pahami. Berarti berdasarkan hadis yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Nabi menganjurkan. Ya Allah yang ibu jari kita tepat ya. ya. Kemudian ini ya, apa namanya jangan terlalu berlebihan cukup. Allah Allah Akbar Nah, jadi itu. Ustaz bagaimana kalau berlebihan? Ya secara hukum fikihnya masih sah. Hmm. Ya, cuman kan kita sesuai tema yang kita bahas hmm. biar berimplikasi dengan kesehatan tubuh kita. Iya, gitu. iya. Ibu mic-nya Bu, biar terdengar. Iya, silakan Ibu. Kalau bagi kaum laki-laki dan perempuan beda. Jelas ya iya. kalau laki tadi jaga semuanya diangkat iya. tapi kalau perempuan ya Nabi ya. melanjutkan cukup mhm. gitu ya karena yang namanya perempuan jangan kita gerak-gerakannya suaranya juga jadi aurat iya betul pagi sampai Kemayu gitu ya kayak senam <laughs> gitu. Iya, Waduh, <laughs> gitu ya, jangan. gitu. Baik, usah kita akan lanjutkan ya, ya tentang sholat dan kesehatan. Pemirsa tetap bersama kami. Kita akan kembali dari pertanyaan ibu-ibu tentunya yang ingin bertanya. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. lagi di Titian Kobo Pemirsa dan kita masih membahas tentang sholat dan kesehatan Dan tentunya kalaupun kita ingin hidup sehat berawal dari akal dan pikiran kita supaya sehat dulu ya Ustaz ya <laughs> Iya dong modal <laughs> Nah untuk kita selalu akal dan pikiran kita Hati kita dulu yang sehat, jiwa kita dulu yang sholat Eh yang sehat kalau pengen hati sehat dan jiwa sehat ya udah sholat maksudnya gitu Ustaz <laughs> Ya silakan langsung dilanjutkan Ustaz dengan tadi baru Eh, ruku ya. ya. Jadi uh -uh. ketika ruku di mana Nabi menganjurkan telapak tangan kita bertemu dengan kedua lutut. Mm -hmm. Ini buat kita mm -hmm. jangan sampai ikut-ikutan mm -hmm. yang nggak ada nas dalilnya. Mm -hmm. Taruh di mata kaki, <laughs> iya gitu cuci kaki jadi banyak macam-macam gitu model zaman sekarang namanya tolong biar yakin dan menuju kepada yang namanya sahabat meriwayatkan hadis-hadis Nabi sampai Sayyidina Ali mengabarkan seandainya ditaruh wadah nampan iya. untuk ada air di situ nggak akan tumpah jadi betul-betul 90 derajat itu Kenapa? Karena ketika ruku apa sih padilannya untuk kesehatannya? Jadi ketika ruku di sini apa? Kelancaran untuk darah. Di sini ketika kita ruku maka berpusat kepada kepala. Nah, di situ betul-betul Allah berikan kelancaran pada darah itu. Nah, makanya mereka yang rukunya sesuai dengan ajaran agama dalam artian ilmu fikih, tumah ini dipakai jauh kena penyakit migrain. Mm -hmm. Ya, jauh mempunyai Makanya kalau misalkan sholat rajin tapi hmm. yang masih jalan terus, periksa rukunya. Mm. Jangan-jangan kukunya masih sebatas kayak ayam atau beras. Gitu. Iya, ya, sedang ada mau sholat itu iya. masih netral, Pak. Iya. Gitu. <laughs> Akhirnya iya. kemudian jalan pintas nungguin iklan. Begitu iya. iklan buru-buru wudhu kan. Gitu. Wudhu baru kelar, sholat baru sorokaat, iklan udah kelar, sinetron udah mulai lagi. <laughs> udah sholatnya dah <laughs> iya depres ah. jadi ruku betul-betul ada tumak hmm. ninahnya gitu nah sampai begitu bu ya dan setelah selesai ruku i'tidah dinetralkan lagi ya, dari mana tadi udah tertumpu mm di pala tuh ya suka iya, puyeng iya, yeah, yeah, yeah. ya stres kalau bahasa sekarang mm suntuk namanya orang mukmin nonton gelapnya kita begitu. Iya, betul. Ya, puyeng-puyeng taran aja nggak lama-lama. Kenapa? Rukunya benar kok. Iya, ada yang darah rendah kan ya, Bu. Kadang suka kalau gini, suka pusing dikit gitu ya, iya. Ustaz ya. meliung kata <laughs> meliung bahasa apa tuh <laughs> langsung sembuh dengan ruku baik ya sujud apalagi iya. kalau saya ruku ya tidak sujud ibu tidak perlu sujud ya, barangnya <laughs> sudah kebayang kan ya sujud secara filosofinya pala kita bagian yang paling terhormat. Mm -hmm. Kalau di Mekah, bah mm -hmm. orang dipegang kepala, lain sama di Indonesia mah tradisinya. Mm -hmm. Kalau lagi marah, mobil ketabrak, ciger, mm -hmm. pegang jenggotnya baca selawat, ketawa Oh gitu. Eh, gitu. Ya, tapi hati-hati ya sama orang sana. Jangan iseng-iseng bercanda megang belakang wah marah gitu. Uh. gitu. Lain kayak kita gitu kan. Kepala, Kalau ya. dipegang kepala marah betul karena merasa ini mahkota yang terhormat. Iya. Tapi merasa dipegang belakang cengengesan. Malah <laughs> geli kali. Iya. Nah, kenapa? Ketika kita sujud secara filosofinya saja jelas-jelas apa? Kepala yang kita paling hormati kita taruh di bawah. Bentuk penghambaannya. Penghambaan yang betul-betul sepenuhnya hanya pada Allah. Mm -mm. Ternyata mm -mm. secara efek untuk kesehatannya mm -hmm. dan di saat kita sujud di bagian belakang istirahat dan tertumpu semua membuat ya. berat beban kita ada pada siku dan leher. Ini untuk melancarkan peredaran darah yang ada ke kepala, gitu. Jadi lebih lebih lebih dominan lagi. Kalau tadi ruku hanya sebatas, ya belum sampai keseluruhan. Nah, ketika sujud Makanya Nabi sampai memberikan garansi Allah paling dekat kepada hamba ketika dia sedang bersujud. Oleh karena itu, barika banyaklah doa kamu ketika sedang sujud. Subhanallah. Iya. Tapi ada suka gini, saat, Aduh, saya lagi flu nih ya. Nanti kalau sujud kadang suka mampet hidungnya. Jadi udah sujudnya sebentar aja gitu, Ustaz. Yeah. Nanti kita harus yakin ya bahwa dengan sujud sembuh gitu loh. Yang jelas kalau hmm. misalkan hmm buru-buru cepat masih dalam kadar tumak mina mm -mm. masih silahkan mm -mm. ya supaya kan kita ingin sholat kita bukan hanya sehat badan tapi juga diterima itu makanya yang namanya perintah sholat saking urgennya pertama dari mulai jika berdiri bagi yang mampu nggak mampu berdiri lantas anjuran agama secara fikih dianjurkan untuk duduk duduk pun macam-macam variasinya dari mulai duduk iftiros tahiyat awal kalau disebut iftiros ibu ya, mm -mm. gitu. Saya nggak perlu perlatekan ya. Ada kalau nggak mampu iftiros tawaruk. Mm -mm. Kemudian tawaruk nggak mampu seperti misalkan orang hamil, mm -mm. itu malah ribet belipet nanti kan, mm -mm. gitu. Duduk simpu. Ya duduk simpu atau di bangku seperti ini. Iya. Ya jadi tetap ada kewajiban. Duduk juga mau nggak mampu silahkan berbaring kiblatnya ke sana. Misalkan ambil bantal, palanya sebelah kanan, lantas kita berbaring menghadap kiblat. Enggak iya. mampu seperti itu karena kondisi makin parah. Hmm. Kemudian kaki kita ke arah kiblat, lantas kepala kita ya arah sebelah sana belakangnya ambil bantal ganjal kepala kita hmm. hmm, hmm. biar lebih tinggi. Iya. nggak hmm. mampu juga dalam kondisi begitu terserah mau ngadep mana saja. <laughs> Iya. saking urgennya nih. Iya, gitu. benar. Tapi sudah mungkin kondisi sudah lepas sekali. Gitu. Ya berat, kondisinya udah betul-betul uh, apa terserang ada panas saja masih diperbolehkan. Tapi masih tetap wajib sholat, ternyata sudah lumpuh, sudah lumpuh. Kemudian bagaimana? Cuman bisa lidah, silahkan hmm. lidahnya saja membaca daripada bacaan-bacaan sholat. Lidah juga masih tidak mampu, tapi isyarat mata masih mampu, tetap wajib sholat. Kalau mata nggak mampu, sholatin kita bawa ke masjid tidak jadi jenazah. Nah, <laughs> kalau lidah udah nggak bergerak, mulut iya. apa, mata udah nggak bisa berfungsi, namanya bukan manusia lagi kan Ibu? Iya benar. Apa artinya? Udah jeda aja namanya kan. Nah bagaimana pertanyaannya buat mereka wanita yang sedang hamil? Nah jangan memaksakan seandainya memang ketika apa namanya untuk e, dalam artian sujud seperti normalnya seandainya terjadi trouble untuk kesehatannya tetap diajukan duduk dan ketika duduk masih ada tumpuan loh. Mm Karena ketika duduk di virus itu kan kita pengen punya betis nggak kena sakit parises. Iya betul. Nah inilah indahnya sholat. Iya, Ketika duduk iftiros, mm-hmm. iftiros ini kalau teman teman kita ya dalam artian kalau dipraktekkan itu, iya. ya, iftiros kan ya apa namanya ganjal di, di paha sebelah iya, kiri, Iya. Lantas sebelah kanan mm -mm. agak lebih rendah, mm -mm. gitu. Kenapa setelah iftiros nanti ada tawaruk? Mm -mm. Tawaruk sebaliknya sebelah kiri yang paling rendah, iya. kanan agak ke atas. Iya ya karena itu sirkulasi darah hmm. supaya kaki itu nggak kena penyakit varises iya sebenarnya itu ketika itu nah tetap bagi orang yang seret ada tumbuh apa dalam hmm. kondisi hamil, pun hmm. dapat mendapatkan yang namanya buat kesehatan yang dia iya, jadi jangan pakai alasan karena hamil tua nggak sholat iya gitu. Iya siapa tuh kalau udah banyak rukus sujud bisa normal lahirnya ya Ustaz ya lancar gitu. Nah, dulu rumah sakit belum banyak, mm -mm, betul. tapi yang namanya orang-orang tua kita nggak ada namanya tuh gitulah. Iya, iya benar ya. <laughs> Gitu. Ini sesar. <laughs> Semua normal. Iya, betul. Kenapa? Betul. Karena sholat orang dulu tuh paling cepat 5 menit. Iya. Kalau orang sekarang tadi saya bilang udah bimbang sama kok. <laughs> Iya, gitu. Iya, iya tuh. Tapi bukan yang di sini. Bukan. Ini masih lagi cerita orang kampung saya. Tadi saya bilang ketika kita sholat mengambil rokaat saja sehari semalam 17 rokaat. Berarti 17 kali kalau takbir kelihramnya itu. Sementara ketika kita apa, mengangkat tangan, ini kita punya tulang belikat iya. di bawah pundak kita dan di situ buat kebiasaan orang yang kita punya aktivitas apa suka bekerja misalkan selalu di hadapannya meja menulis kan banyak nunduk atau kayak ibu mengaji kan banyak juga nunduk iya. itu terjadi penyempitan sirkulasi paru-parunya nah ketika atau ihram itu terbuka Nah makanya fadilahnya buat kesehatan untuk apa pernafasan dan juga menghindarkan kena penyakit bongkok buru-buru. Iya, hmm. kan kadang-kadang wah masih muda udah kena bongkok kan gitu. Itu fadilahnya. Itu baru 17 rokat aja baru 17 hmm. kali. Iya. Sementara merujuk kepada hal yang disunahkan. Memang nggak mengurik kepada keabsahan secara hukum fikihnya. Iya. Disunahkan satu rokat saja ada tiga. Pertama ketika awal. Allahu Akbar. Satu. Iya. Sami apa ketika ruku. Sami Allah liman hamidah. Nah, tadi ketika mau ruku, jadi satu rokaat tiga sudah itu. Nah, itu udah berarti kali 17 rokaat. Iya, iya. Betul -betul. Baik. Ya, obat awet muda. Iya. Gitu Bu ya. Iya, oh. iya baik. Habis sujud kita akan lakukan duduk di antara dua sujud Ustaz ya. ya. Kita akan bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Titian kalbu, Insya Allah. tapi pembahasan kita masih panjang sekali ya Ustadz ya tentang sholat dan kesehatan. Iya, apalagi kalau duduk di antara dua sujud Ustadz. bertumpuk kan kaki ya? Iya. Telapak kaki gitu ya, subhanallah. Kalau boleh saya analogikan, itu hmm. segitiga mm -hmm. ya. Jadi bagian bawah itu ketika duduk di antara dua sujud mm -hmm. atau disebutkan juga secara hukum fikih namanya duduk istirahat. Mm -hmm. Makanya dianjurkan ketika kita bangun dari sujud jangan langsung bangun diri. Yeah. Dianjurkan ketika selesai sujud duduk sebentar. Mm -hmm. Betul betul. Eh jangan kita anggap main-main ini. Ini secara kesehatannya yeah, iya. gitu yeah. untuk mengembalikan keseimbangan tubuh betul. kita. Nah itu fadilah daripada di antara dua sujud. Mm -hmm. Sampai nanti ketika terakhir mm -hmm ya jangan kata yang namanya duduk dan duduk sujud salamnya saja assalamualaikum warahmatullah makanya salam ibu jangan sembarangan salam secara hukum fikih juga <laughs> insya Allah lewat tayangan TV One ini acara sekian kolbuan tercinta dalam artian ketika kita salam kalau salam yang pertama masih termasuk rukun sholat ini kadang-kadang sudah nggak ya begitu assalamualaikum warahmatullah <laughs> jadi ininya ikut bergerak Sementara kita masih wajib menghadap kiblat. Iya, Dari atas sudah cakep, sudah bagus. Iya, Nilainya iya. cek saya iya terima. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekalian gini, kotak gitu. <laughs> Maaf. <laughs> Ya kan itu ya. Jangan. Karena yang dianjurkan sejak apa? Pertama salam yang pertama badan masih tetap wajib menghadap kiblat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini fungsi secara kesehatan apa? karena untuk menetralkan daripada hmm. urat-urat yang ada di leher kita. Biar iya, relax itu. Ya. Relax, biar hmm, lentur. Karena kan tadi ketika sujud, hmm, lama semua tertumpu. Nah ketika salam yang pertama demikian. Mm -hmm. Ustaz bagaimana kalau salam yang kedua kiri? Mau oh, melantas jalan juga nggak apa-apa. <laughs> Karena yang urgent rukun sholat yang pertama. Makanya tolong saya khawatir. Iya, ya saya pribadi yang menyampaikan, Mbak Cece juga sebagai hostnya, mm. juga saudara-saudara yang ada di sini iya, betul. khawatir dari atas sudah cakep betul, betul. Ketika assalamualaikum badan bergerak sia-sia salat jadi batal. Mubazir ya Ustaz ya. Iya, iya. Mhm, mhm. Makanya kalau masalah berjamaah makmum mengikuti imam. Mm -hmm. Imam mengikuti apa? Ilmunya. Iya. Gitu. kalau misalnya duduk atayat gitu kan Ustaz, Ustaz bertumpu ya kaki ya. Nah. Itu subhanallah kayak refleksi ceritanya <laughs> itu Ustaz ya. Betul. Subhanallah. Iya. Ya pokoknya jauh kena penyakit varises. Mm -hmm. Makanya pengen sehat buru-buru, sehatnya awet, sholat jangan buru-buru. Nah, itu sehat bener. pengen nomor satu, tapi sholat udah kayak mohon maaf itu tadi. Nah. Apa? Yang ya udah kayaknya bilang balik lah. Mm -hmm. Gitu. Kadang-kadang sholat cukup satu menit udah kelar. Betul. Ditanya mana anaknya, Bu kenapa sholatnya cepat? Tenang nasi sudah pengalaman. Tuh gue bilang, pengalaman. Udah tiap hari, <laughs> udah tiap hari. Ih, iya, iya benar. Iya, jadi kita juga kita juga apalagi jadi tafakur bahan tafakur nih Ustaz kita kok eh. semakin lama sholat subhanallah peredaran darah kita sirkulasi darah kita tuh semakin mengalir ya karena kan kalau kita banyak aktivitas ya Bu ya apalagi misalnya orang eh, ibu-ibu yang mobile yang ke pasar duduk lagi naik ojek duduk pengajian di majlis taklim duduk nonton TV duduk benar sekali eh, apa sholat dengan kita berdiri subhanallah membuat badan jadi lebih Ustaz ya itu baru yang 17 rakaat iya, yang benar. yang fardo yang fardu apalagi kayak ibu-ibu yang kalau tahajud paling dikit kalau belum 12 sokat belum kelar kan Bu? Amin. Jujur aja Bu, jangan malu-malu. Ya apalagi itu. Itu iya. Ibu di sini juga ya, saya tahu orang pondok kopi. Pasti kan witirnya selalu sedang rokat ya Bu? Iya. Insya Allah ya Bu ya. Justru kalau sholatnya buru-buru malah nanti apa ya malah ke nggak nggak nggak kalau ya? cuma Nina nggak dipakai nggak uh -uh. sah sholat betul malah tadi gerakannya malah makin ini kali kecengklak gitu malah ya. Kasih waktu sama Allah secara gratis hari semalam 24 jam iya kita pakai yang fardu lima waktu. Mhm. Kalau satu waktu lima menit kita ambil dikali lima waktu baru sekedar 25 menit. Mm -hmm. Bahasa orang kampung pik masih banyak restannya. Iya benar. Iya. Ah, udah segitu masih mau dipolitisir juga mau kemana? Iya benar benar benar. Nah gimana sih Ustaz supaya kita ya tadi ya sholat dengan tukmanina, insya Allah sholat kita berkesinambungan dengan kesehatan kita. Jadi nggak nggak kecengklak gitu Ustaz. <laughs> Jadi benar-benar khusus gitu tukmanina dan insya Allah tadi uh, assalamualaikumnya dengan gerakan yang benar gitu sehingga Allah pun nanti akan tersenyum melihat kita dengan sholat kita Ustaz. Ya. Sholat yang sampai Nabi mengibaratkan kalau orang yang sholatnya hanya asal-asalan Laksana ibu habis cuci pakaian cuman nggak pakai ditriska lagi <laughs> masih iya sampai Nabi menyebutkan itu masih mm-hmm. berantakan mm-hmm. nggak pakai dilipat naik ke atas mm-hmm. dalam artian ke hadapan Allah itu nggak pakai dilipat masih belum rapi belum diteriska dilemparkan kepada yang sholat nih amalan kau tapi sholat yang diterima oleh Allah laksana pakaian setelah dicuci kemudian diteriska rapi dilipat masuk ke almarhum seperti begitu Makanya tuh ninahnya paling gak mm -mm. jangan sampai dilupakan. Iya baik, insya Allah dan kita nggak mau ya bu ya terus jadi pakaian kusut nggak mau disetrika <laughs> langsung dilempar iya. harusnya rapi ditaruh di lemari ya subhanallah baik Ustaz terima kasih ya waktunya ilmunya subhanallah kita jadi semakin mengerti ya Bu ya semoga kita bisa memperbagus gerakan sholat kita agar diterima Allah dan kita tambah sehat ya Ibu terima kasih banyak ya sudah bersilaturahim salam untuk keluarga ya ibu-ibu juga nih Duh, cantik-cantik subhanallah. Terima kasih ya Bu ya. Salam untuk keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbus setiap hari Senin sampai Jumat setengah empat pagi hanya di TV One. Insya Allah ya kita ketemu besok di jam yang sama. Sebelum berpisah, Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Siti Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.